بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخوان الكرام رحمني ورحمكم الله Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Daw'il Kitab Was Sunnah Pembahasan khusus kitab usiam. Pada pertemuan terakhir Kita masih dalam bab yang keempat tentang puasa-puasa sunnah Masalah yang kedua Telah kita baca pada pertemuan yang lalu Beberapa jenis puasa sunnah Yang pertama yaitu puasa enam hari di bulan syawal Selain satu syawal tentunya Kemudian yang kedua adalah puasa di hari Arafah bagi mereka yang tidak menjalankan ibadah haji. Kemudian yang ketiga adalah puasa hari Ashura yaitu tanggal 10 Muharram dan juga disunahkan berpuasa pada tanggal 9-nya. Sehingga disunahkan untuk berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Kemudian yang berikutnya, ar yang keempat, Saumul Itsnaini wal Khamis min kulli usbu'. Puasa hari Senin dan Kamis pada setiap pekan. Apa dalilnya li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana an-nabiy sallallahu ala alihi wasallam yataharra siyam al-itsnain wal khamis. Adalah Nabi sallallahu ala alihi wasallam beliau memperhatikan puasa hari Senin dan hari Kamis. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi dan yang lainnya. Dalil yang lain adalah wali qauli sallallahu alaihi wasallam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu yaumal Ithnain wal khamis fa an yu'radu 'amali wa ana sha'im Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan itu diperlihatkan pada hari Senin dan hari Kamis. Dan aku ingin amalanku diperlihatkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh lima Imam Tirmizi, An-Nasa'i dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di sana juga ada dalil yang lain tentang disyariatkannya puasa hari Senin dan hari Kamis. Yaitu riwayat yang datang dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya Beliau ditanya tentang puasa hari Senin dan hari Kamis. Beliau ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau menjawab Zalika yaumun wulidtu fi wa bu'ithtu fi wa unzila alayya fi Hari Senin adalah hari aku dilahirkan dan hari aku dibangkitkan yaitu diutus ya. Hari aku diutus. Wa unzila alayya fi dan hari diturunkan wahyu kepadaku. Ini dalil-dalil yang menunjukkan disunahkannya puasa hari Senin dan hari Kamis. Kemudian yang kelima Siyamu thalathati ayyam min kulli syahr Yang kelima dari puasa-puasa sunnah adalah puasa tiga hari setiap bulan Puasa tiga hari setiap bulannya Liqauli sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr, Dan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr. Beliau mengatakan sum min syahri thalathata ayyam. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha wa dzalika mithlu siyamid dahr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, sum minasy-syahri thalathata ayyam. Puasalah tiga hari setiap bulan. Fa'inal hasanata bi ashri amthaliha. Karena sesungguhnya kebaikan itu satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi sepuluh kali lipat. Wadhalika mithlu siyamid Maka yang demikian itu, itu puasa setiap hari dari eh, setiap bulan, eh, tiga hari dari setiap bulan ini seperti puasa sepanjang tahun ya. seperti puasa sepanjang sepanjang tahun hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala ini antara keutamaan puasa setiap hari eh setiap uh, bulan tiga hari puasa tiga hari dalam setiap bulannya seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Ya, karena apa? Karena dia eh, naam tiga hari dikalikan sepuluh ya, menjadi tiga puluh. Ya, tiga puluh hari seolah dia seolah-olah dia berpuasa tiga puluh hari setiap bulan. <coughs> Kalau dia lakukan setiap bulannya dalam setahun tersebut, maka seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Dalil yang lain wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Khalili kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku dengan tiga perkara. Yang pertama siyami thalathati ayyamin kulli syahr. Beliau mewasiatkan kepadaku untuk berpuasa tiga hari setiap bulan. Warok atai duha dan beliau mewasiatkan kepadaku dua rakaat sholat duha wa an utira qabla an anam dan beliau mewasiatkan kepadaku agar aku berwitir sebelum tidur sebelum tidur <coughs> hadis <coughs> diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala Ini tiga wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di antaranya puasa tiga hari dari setiap bulan. Kemudian yang kedua adalah sholat duha dua rakaat. Kemudian yang ketiga sholat witir sebelum tidur dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat yang banyak menghafal hadis banyak memurojaah hadis sampai malam sehingga khawatir tidak bangun di tengah malam maka beliau diwasiatkan untuk sholat witir sebelum tidur dan juga dalil-dalil yang lain yang menunjukkan disunahkannya puasa tiga hari dari setiap bulan. Kemudian wa yustahabbu an takunal ayyamul bid dan disunahkan puasa tiga hari setiap bulan itu dilakukan pada hari-hari terangnya rembulan, hari-hari bid. Hari-hari terangnya rembulan Wahya salis ashar Yaitu tanggal 13 Hijriah tentunya ya <clears throat> Warabi ashar Dan tanggal 14 Wal khamis asyar Dan tanggal 15 13, 14 dan 15 Ini yang sunnah Li hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qaal, dan ini adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu beliau bersabda, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana minkum sha'iman asy syahri falyasum ats-tsalatsal bid." Barang siapa yang di antara kalian berpuasa dari setiap bulannya, maka hendaklah dia berpuasa pada hari-hari bid pada hari-hari terangnya rembulan Dan boleh melakukan puasa tiga hari dari setiap bulan Di selain tanggal 13, 14, dan 15 Sama saja di awal bulan Ataupun di akhir bulan Boleh Walaupun yang lebih utama adalah tanggal 13, 14 dan 15 <clears throat> Artinya Orang yang tidak sempat berpuasa tanggal 13, 14, 15 Bukan berarti waktunya telah lewat ya. Nah, bukan berarti waktunya telah lewat ya. Tidak hanya saja tanggal 13, 14 dan 15 atau hari-hari bid itu adalah yang paling utama. Yang paling bagus untuk puasa tiga hari dari setiap bulan. Nah, wal asal dan pada asalnya boleh di awal bulan, boleh di tengah bulan, boleh di akhir bulan. Yang penting sebulan tiga hari. Ya, atau tiga hari dalam sebulan. hmm? tidak harus berurutan tidak disyaratkan berurutan dan yang lebih utama ya, berurutan 13, 14, 15 namun bukan syarat ya. artinya kalau nggak berurutan berarti nggak sah tidak demikian ya. boleh dipisah-pisah Kemudian asadis yang keenam dari puasa-puasa sunnah Saumu yaumin wa iftar yaumin Puasa sehari dan berbuka sehari Dikaulihi sallallahu ala alihi wasallam Dalilnya adalah Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu siyami siyamu Dawud alaihi salatu wassalam Kana yasumu yauman wa yiftiru yauman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling utama adalah puasanya Daud alaihi salatu wassalam. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Wahada dan ini puasa Daud ini min afdoli anwa'it tatawwu' termasuk dari puasa sunnah yang paling utama berpuasa sehari dan berbuka sehari dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda ahabbus siyami ilallah siyamu Dawud kana yasumu yawman wa yuftiru yawman Puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Dawud. Puasa sunnah yang paling Allah cintai adalah puasa Dawud. Daud alaihissalatu wassalam beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketujuh Siyamu syahrillahil muharram Puasa pada bulan Muharram Memperbanyak puasa di bulan Muharram Li hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qal Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Beliau berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Wa afdhalus salati ba'da al fardhah salatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan ya, adalah puasa di bulan Allah yaitu bulan Muharram. Wa afdalus shalah ba'dal faridah salatul lail dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Itu salat tahajud. <coughs> Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini menunjukkan disunahkannya juga memperbanyak puasa di bulan Muharram. Kemudian Asamin <clears throat> yang kedelapan dari puasa-puasa sunnah siamutis idil hijjah Puasa pada tanggal sembilan eh, Puasa Selama sembilan hari dari bulan Dhul Hijjah Kapan dimulai disunahkannya puasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah? Hijjah? Watabda min awali yomin min syahri Dhul Hijjah. Dimulai dari awal hari dari bulan Dzulhijjah. Hijjah. Dimulai dari hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Hijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah. Hijjah. Watantahi bil yaumi tasi' dan berakhir pada tanggal 9 yang bertepatan dengan hari Arafah. Wa huwa yaum Arafah. Tanggal 9 adalah hari Arafah. Apa dalilnya? Disunahkannya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dan tanggal 9 nya itu lebih ditekankan lagi ya. nah, karena terdapat keutamaan yang besar menggugurkan dosa yang naam yang sudah berlalu tahun yang lalu dan tahun yang berikutnya kapan atau apa dalilnya puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Wadhalika liumumil ahadithil waridati fi fadlil amali fiha ini mungkin itu karena keumuman hadis yang datang tentang keutamaan melakukan amalan soleh pada sembilan hari pertama dari bulan Dhul Hijjah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil Tidaklah dalam hari-hari yang ada amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sepuluh hari ini. Maksudnya sepuluh hari pertama dari bulan Zulhijjah. Artinya melakukan amalan-amalan soleh pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini lebih Allah cintai. Amalan soleh dilakukan pada hari terhari tersebut pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah itu lebih Allah cintai. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilan di syariah disunahkan puasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9. Sisi pendalilannya adalah wasaumu minal amali saleh. karena puasa termasuk dari amalan soleh. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwasannya amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah itu lebih Allah cintai dan puasa termasuk amal amal soleh kita katakan hanya dari tanggal 1 sampai, sampai tanggal 9 kenapa? karena tanggal 10 hari hari raya dan haram hukumnya berpuasa di hari raya sehingga sunnah puasa di 10 hari pertama dari bulan hijjah adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 saja. <clears throat> Dalam riwayat lain lebih lengkap ya. Ketika Rasulullah saw mengatakan bahwasannya <clears throat> amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dhul Hijjah itu lebih Allah cintai ya. Para sahabat bertanya Walal jihad Apakah tidak pula jihad ya Rasulullah? Apakah jihad itu tidak lebih utama? Qala beliau mengatakan walal jihad ya. tidak pula jihad. Artinya amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama tersebut lebih utama daripada jihad sekalipun. Ya. Illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji kecuali seorang yang keluar di jalan Allah mempertaruhkan nyawanya dan hartanya ya, kemudian tidak kembali membawa sedikit pun kecuali yang seperti ini yang seperti ini lebih lebih utama Taib, <clears throat> ini delapan jenis dari jenis-jenis puasa-puasa sunnah. Di sana masih ada yang belum disebutkan. Apa kira-kira? Hmm? Sudah pertama. siwak ini puasa-puasa sunnah dulu yang belum disebutkan yang sudah kita sebutkan puasa enam hari dari bulan syawal kemudian yang kedua puasa hari arafah yang ketiga puasa asyura yang keempat puasa senin kamis kelima puasa tiga hari setiap bulan keenam puasa daud tujuh memperbanyak puasa di bulan Muharram. Kedelapan, aywa berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Aywa, nah, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, <coughs> beliau memperbanyak puasa <coughs> di bulan Sya'ban. Bahkan beliau seolah-olah menjadikan bulan uh, puasa di bulan Sya'ban ini seperti rotibah. Seperti uh, sholat rawatib. Ya. Kalau sebelum solat wajib ada solat qobliyah. Ya, sholat sunnah qobliyah. Beliau menjadikan seperti ini. Ya, seolah-olah seperti ini, yaitu sebelum menghadapi puasa Ramadan yang itu wajib, beliau awali dengan puasa sun sunnah, yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan juga di antara hikmah puasa di bulan Sya'ban adalah eh, dan ya untuk persiapan. Nah, agar seseorang ketika sudah masuk Ramadan dia jiwanya dalam keadaan telah siap ya untuk melaksanakan puasa Ramadan ya. tidak secara tiba-tiba ya atau kaget ya ternyata udah Ramadan ya. Tidak. Tapi dia masuk Ramadan dalam keadaan sudah siap. Nah. Dan juga di antara hikmah sebagian para ulama menyebutkan hikmah <coughs> puasa di bulan Sya'ban itu karena di bulan Sya'ban banyak orang lalai. Banyak orang lalai karena diapit oleh dua bulan yang agung, bulan Rojab dan bulan Ramadan. Ya, bulan Sya'ban diapit oleh dua bulan yang agung, bulan Rojab dan bulan Ramadan. Sehingga pada bulan Sya'ban eh, kebanyakan manusia lalai. Nah. <clears throat> Dan Rasulullah SAW ingin menyelisihi mereka yang lalai di bulan Sya'ban Taib selesai dari enam penjelasan tentang puasa-puasa sunnah Naktafi bihadal mikdar Kita cukupkan sampai di sini Mudah-mudahan bermanfaat Subhanakallah bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta Wa astagfiruka wa atubu ilaik Alhamdulillahi rabbil alamin